Insya Allah di malam hari ini kita akan kembali menambah hafalan surat As Sajadah. Sudah berapa ayat yang kita hafalkan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Berapa? Tiga ayat. Ustadz ingin cek ini siapa yang minggu kemarin datang ikut menghafal minggu kemarin. Oke, alhamdulillah ya, luar biasa. Semoga masih pada ingat ya ayat 1 sampai ayat 3 yang telah kita hafalkan. Kira-kira masih pada ingat gak ini? Ibu-ibu masih ingat ayat 1 sampai 3? Bapak-bapak di sini masih ingat? Oke, siap. Sekarang Ustadz akan bantu. Kita bersama-sama akan murojaah, akan mengulang kembali tiga ayat yang telah kita hafalkan pada dua pertemuan sebelumnya ya, pada hari Selasa dan hari Senin kemarin. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran pada kita semuanya. Bersama-sama ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kita baca ta'awud dan basmalah. A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ayat 1 As-Sajadah Alif Lam qablika la'allahum yahtadun. Oke, okay. lebih semangat lagi ya ibu-ibu bapak semuanya. Keluarkan suara, suaranya yang kenceng dan gerakin tangan. Kuncinya cuma dua, suaranya kenceng dan gerakin tangan ya. Sudah tahu yel-yel kita supaya lebih semangat? Yel-yelnya begini ya, Bapak Ibu semuanya. Menghafal Quran, semuanya jawab ya. Mudah begitu ya. Kita tes. Menghafal Al-Quran. Oke, okay, kurang semangat. Menghafal Al-Quran. Eh, lebih semangat lagi. Menghafal Al-Quran. Oke, okay, siap. Kita ulang dari ayat 1 yang kompak. 1 2 3. Alif lam fi من alamin tiga am yakulu naftara bal huwal haqqu min litunzira qauman ma fadlika la'allahum yahtadun. Siap, sekarang Ustaz tes tes ya. Masih pada ingat artinya enggak nih? tangzilun artinya apa? Ya, diturunkan. Mirrabbil alamin dari Tuhan semesta alam. Kalau artinya am Apakah yakuluna mereka berkata iftarahu atau iftarah mengadang-adakan atau membuatnya bal artinya bal apa bahkan al oke okay. min nadirim pemberi peringatan kalau mingkop, lika ibu-ibu sebelum kamu. Kalau bapak-bapak arti yahtadun, apa artinya? Oke, okay, agar mereka mendapat petunjuk yahtadun, mereka mendapat petunjuk. Sekali lagi, menghafal Al-Qur'an mudah. Siap menambah hafalan lagi? Oke, baik. Insya Allah kita akan tambah materi hafalannya malam ini bersama Ustadz Bobi. Ya, siap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambah hafalan surat As-Sajdah ayat berapa hari ini? Ayat 4. Enggak usah buka Al-Qur'an, Pak. Nanti makin intip enggak apal-apal. Pokoknya kita pengen ikut cara Rasul belajar dari Jibril. Jadi tanpa bacaan, tanpa tulisan, apa yang diucapkan Jibril ikuti. Dan insya Allah ini sudah terbukti bahwa kemarin Pak Faisal yang tunanetra aja hanya dengan dengar rupanya lebih efektif. Jadi tidak dengan bacaan hingga tertabrak-tabrak di kepala kita. Kita mulai ta'awus ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ya. Allahul ladzi coba Allah yang khalaqa menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi wama bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya Lihatin Ustaz Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma Bisa? Satu, dua, tiga الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما lagi yang keras wama bainahuma coba sama-sama Ustaz dari Allahul Ladzi. Satu, dua, tiga. Allahul Ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Lagi, satu, dua, tiga. Khalaqa artinya Allahul ladzi as-samawati wa ma bainahuma Insyaallah takbir Allahu akbar fi sittati ayyamin fi sittati dalam enam enam gimana enam gini ya mau begini mau begini terserah ya pokoknya enam ya kalau begini delapan ini ya bisitati ayamin hari kalau dalam penciptaan langit dan bumi hari diganti jadi enam masa ya fi sittati ayyamin thumma stawa lalu bersemayam alal arsh di atas arsh arsh itu mahligai sehingga sana Allah ya في ستة أيام ثم استوى على العرش bisa satu dua tiga في ستة أيام ثم استوى على lagi في ستة ثم lagi fi sittati fi sittati summas sekarang dari Allahul Lazi perhatiin Ustaz ya Allahul Lazi khalaqas samawati wal لهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض bisa satu dua tiga Allah وما بين Takbir, Allahu Akbar. Allahu ladzi artinya khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin dalam enam masa ya. Kalau terjemahan harinya ada ah, terjemahan artinya hari ayam itu ya. Summastawa Kemudian dia bersemayam, Allah bersemayam alal ars di atas ars. Lanjut. Malakum min dunihi min wali syafi' malakum coba matiada ada lakum bagi kalian min dunihi dari selain dia miwaliin yang dapat menolong wala syafi' dan memberi syafaat malakum min dunihi min wali wala syafi' satu dua tiga ma lakum min dunihi min waliyyin wala lagi satu dua tiga yang keras miu sekali lagi satu dua tiga lakum min dunihi miu Sekalian usah tambah afala tatadakkarun keras Afala mengapa tidak tatadzakkarun kalian mengambil pelajaran afala tatadzakkarun malakum min syafi' coba Afala tatadakkarun Coba dari malakum sampai afala tatadakkarun Satu, dua, tiga Ustadz baca sepenggal ikutin ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yuk. وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Insyaallah takbir, Allahu Akbar. Belum pada apal kan? Belum pada apal kan? Sekarang cari temen lima orang lima orang cepetan, melingkar. Yuk silaturahim, kenalan. Ayo melingkar. Jangan buka Quran ya, nggak boleh buka Quran. Kenalan dulu, kenalan. Tanya siapa namanya. Supaya tambah akrab, duduknya dengkul, nempel sama dengkul. Jangan jauh-jauh. Sudah kenalan? Baik, Ustadz akan bantu murojaah tiga kali, habis itu usahakan kalian hafal ya. Nanti ulang-ulang bersama kelompoknya sampai hafal. Siap? Yuk, mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. yang keras Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون dua kali lagi الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على ما لكم من sekali lagi bantuan terakhir الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Sebelum dipraktikin sama kelompoknya, dengerin Ustadz. Rasulullah dan para sahabat Sahabat Rasulullah jumlahnya lebih dari 120 ribu orang. Dan hanya tujuh orang yang bisa baca tulis. Dalam pendapat lain yang paling banyak hanya 60 orang. Maknanya 0,0001 persen sahabat nggak bisa baca tulis. Jadi kebanyakan nggak bisa baca tulis, tapi semuanya menghafal Quran. Mereka nggak baca, mereka nggak nulis. Lalu gimana cara mereka memperkuat apalan? Kalau ada yang hilang, para sahabat duduk seperti kalian begini, lalu saling menanyakan. Tiba-tiba, eh, abis malakum min dunihi dunihimi wali wala syafi. Apa lanjutannya? yang ingetin. afala tata zakarun. Paham? Jadi saling menguatkan hafalan dengan cara gini. Maka sekarang tanya sama teman-temannya, saya baca nih, kalau misalnya ada yang salah, lengkapin. Maka itu saling menguatkan. Paham itu? Tanpa mushaf, tanpa tulisan, tanpa bacaan, kalian akan menguatkan memori kalian dengan cara Rasul dan para sahabat. Ya, yuk praktekin. Allahul ladhi khalaqas samawati wal Ustaz kasih waktu 5 menit. Sampai semuanya lancar, silakan. Jangan buka Al-Quran ya, makin sulit nanti hafalnya. Tidak usah buka Quran. Nanti kalau sudah dipersilahkan baru buka Al-Quran. ya. Uh-huh. ada sama sekali. Udah hafal belum? Kayaknya yang tua-tua cepet banget apalannya nih. Kelompok anak-anak yang sudah hafal angkat tangan, maju ke depan. Kelompok anak-anak yang sudah hafal. Ready? valor. Nah, Sekarang baca bareng saya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Allahul ladzi khalaqas wal arda في ستة أيام ثم على العرش ما لكم من kenceng. Ayam. Tangannya gerak. Tangannya belum apa. Ai alal aras ma ming duni wali wali wala sapir afala tata karun lagi Allahul الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Asli. Sini. Lalu sana. Yuk sama-sama. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy malakum min tadhakkaru. Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah, silakan duduk. Afala artinya apa? Apakah tidak? Tadadzakarun kalian mengambil pelajaran malakum maka tidak bagi kalian min dunihi selain dia selain Allah miwaliyin yang menolong wala syafi yang yang waliin paman perlindungan, syafi yang menolong. Khalaqa artinya menciptakan as-samawat langit al ardo Allahul ladzi wa ma bainahuma fi sittati ayyam insyaallah takbir Allahu akbar insyaallah sekarang Ustaz mau nanya yang datang paling jauh angkat tangan di majelis ini yang paling jauh? Angkat tangan. Bapak dari mana? Kelapa Gading. Masya Allah. Selain Kelapa Gading, Ibu dari mana? Sawangan. Depok. Masya Allah. Bekasi. Kelapa Gading. Oh, Masya Allah kita kedatangan tamu nih, Mas Iban. Orang-orang hebat bawa ke depan dari apa namanya the Majelis tafis Rodotul Firdaus Kelapa Gading. Mereka ini betul namanya Rodotul Firdaus ya? Insya Allah, lihat kakinya nanti kena itu. Insya Allah, ini tamu kita nih. Tolong diambil kamera streaming madam sana. Insya Allah, mic-nya lagi. Tolong dibantu mic InsyaAllah perkenalkan diri siapa nama, siapa juru bicaranya? ah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghafalkan Al-Quran mudah. Alhamdulillah. Uh, perkenalkan kami dari Yayasan Tunanetra Radatul Firdaus. Nama saya Furqan Hidayat Eh, kemudian sebelah kanan saya Bapak Sumanto dan Bapak Yusuf. Sebelah kanan sini. Sebelah kanan lagi Bapak Muhammad Yusuf. Hmm. Ya. Pak Yusuf, Pak Sumanto, Pak Furkon. Iya. Uh, dan satu orang pendamping. Ya. Uh, sangat berkesan karena betul-betul saya sepertinya bergetar hati saya. Ayat yang tadi dihafal itu Hari baru kali ini saya hafal di sini. Masya Allah. Tadi saya belum hafal. Hmm. Saya boleh mencoba ya? Ustaz? Coba ya, boleh. Ya. Silakan. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak kerugi ini. Insya Allah. Bismillah. Mau bertiga apa mau sendiri? Sendiri dulu. Ah, sendiri Atau dulu. nanti bertiga. Ya. Baik. Setelah ini bertiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي شفيع أفلا تتذكرون Allah takbir, Allahu Akbar. Artinya sekarang, Pak Furkon. Allahul ladzi Allah yang Hmm. khalaqas samawati wal arda menciptakan langit dan bumi wama bainahuma dan di antara yang di keduanya di antara keduanya Sum fi sittati ayyam dalam enam hari. Summa istawa alal ars. Summa kemudian istawa bersemayam alal ars di atas ars. Malakum maka tidak ada bagi kalian min dunihi selain daripadanya mewaliin hmm. penolong wala syafi' dan yang memberikan syafaat. Insyaallah. Afala mengapa tidak mengapa tidak tata takarun kalian mengambil pelajaran. Takbir, Allahu Akbar. Wow. Allah. Terima kasih. Apa yang ya. menyebabkan kedatangan? Tolong disampaikan. Ya, pertama memang berkeinginan untuk bersilaturahim karena saya sudah lama mendengarkan Askar Kauni lalu ada dengar ada program yang namanya master membaca Al-Qur'an semudah tersenyum uh, itu mungkin lalu juga ingin bersilaturahmi dengan Ustadz Bobi. Allah Insya Allah seperti itu dan Allah. saya sangat tertarik begitu sampai di sini saya saya saya jujur kalau disuruh bersumpah saya berani bahwa ayat tadi saya belum hafal tadinya. Tadinya sama sekali belum hafal surat as dari ayat yang keempat. Karena ayat 1, 2, 3 nya saya belum hafal karena baru mengikuti yang sekarang. Hmm. Gitu. Insya Allah. Apa yang dilakukan di Raudatul Firdaus? Apa aja? Uh, Raudatul Firdaus meng, mel, apa namanya? mengusahakan program pembelajaran untuk bimbingan belajar Quran Braille bagi mereka yang buta huruf Al-Quran. Hmm. Karena kami berpikiran bahwa di mana-mana TPA banyak sekali ya. ya. TPQ, TPQ yang yang Eh, memberikan sarana bagi orang-orang awas bisa belajar Al-Quran, tetapi tidak ada TPQ satupun yang menerima tunanetra untuk belajar. Jadi jangan sampai tunanetra yang sudah buta di dunia, kemudian akhirnya buta juga di akhirat. Kan itu yang dikhawatirkan. Kan banyak kalau di Quran surat At-Toha itu di dunianya tadinya melihat. Ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku di sekarang buta padahal dulu di dunia aku melihat. Nah, Nah itu pada umumnya. Tapi bagaimana kalau orang yang buta sendiri tidak ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, maka akan lebih celaka lagi. Gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi sepekan berapa kali? Uh, setiap setiap hari ada Senin oh, sampai Kamis, ada. tapi beda-beda kelas. Hmm, hmm. Beda kelas. Masya Allah. Sekarang Ustadz pengen bertiga dong apalan tadi. Apal nggak Pak Sumanto, Pak Yusuf? Siap? Ya, ya, Baik, saya ya. pegang mic sini. Ya. Insya Allah. Nah, pegangin mic Yuk sama-sama. Uh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma fi sittati ayyamin baca dengan tangannya gerakin. Siap ya? Dipimpin nama mereka ya. Ustaz Furkon, Ustaz Sumanto dan Ustaz Yusuf ya. Yuk mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul khalaqas samawati wal arda wa ma bainahu وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم Boleh cerita sudah berapa banyak hafalan Pak Furgon, Pak Sumanto, Pak Yusuf? Uh, saya masih belum banyak sih Pak hmm. Ustaz, Baru proses untuk belajar menghafal. Ada surat yang dihafal sudah? Ada beberapa. Surat apa saja? Surat salah satunya ya surat Al-Munafiqun. Munafiqun, ya. insyaallah. satunya itu. Pak Sumanto sudah hafal surat apa? Kalau alhamdulillah saya sudah hafal mengikuti uh, apa namanya host yang trusted ya itu melalui WhatsApp itu ada dua surat surat apa aja Al Muluk sama surat Ar Rahman cuma alhamdulillah sampai sekarang artinya masih belum begitu lancar Insya Allah pelan pelan dinikmati Pak Yusuf ya Insya Allah kalau surat-surat pilihan surat Al Waqiah surat Al Muluk Insya Allah surat Ar Rahman Insya Allah Allah takbir Allah Akbar Allah. Ustaz Furkon, Sumanto, Sarisum, terima kasih ya sudah hadir. Mudah-mudahan memberikan semangat buat kita semuanya yang awas matanya, tapi belum sempat ngapalin Quran. Mudah-mudahan kita semua, mereka juga Allah jadikan jadi ahlul Quran. Amin. Ya Amin. Rabbal alamin. Silakan di menghafalkan Al-Quran. Mudah. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Kita break azan isya dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أن أيوة. الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد رسول الله شرف ودرجة العالي ربي وقص المقام إنك لا تخلف الميعاد Kita mulai ulang hafalan dari ayat 1 sampai ayat 4. Siap? mulai basmalah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم tidaklah bagi kalian min dunihi dari selainnya miwaliyin penolong wala syafi dan pemberi syafaat afala apakah tidak tatadakkarun kalian mengambil pelajaran insyaallah pelan-pelan ya setiap pertemuan satu ayat nanti kalau sudah lancar Allah kasih waktunya sama nanti bisa dua ayat Nanti kalau makin lancar, waktunya sama, porsinya cuma satu jam, tiga ayat. Nanti insya Allah kalau lancar, satu jam bisa satu halaman Allah kasih buat kita. Jadi jangan nuntut, Ustadz kenapa cuma sepekan satu ayat, tenang aja. Nanti Allah akan mudahkan buat kalian semua, ya. Satu ayat, satu ayat, satu ayat. Nanti insya Allah kalau panjang umur, kita kelar surat as-sajadah. Dan nanti Askar Kauni akan bikin lomba tahfiz surat As-Sajdah bulan Ramadan. Kita bikin lombanya di sini, disiarkan di seluruh dunia. Ya. Nanti pesertanya 60 tahun, 70 tahun. Kalau anak-anak kecil yang lomba biasa itu mah. al bikin buat kelas senior. Umur 40 tahun ke atas. Siap kira-kira Bapak-bapak? Ibu-ibu siap? Insya Allah. Dan jangan lupa nih, setiap kita ngaji, uh, Masjid Al-Falah nyediain makan malam bareng. Jadi hadiah buat para penghafal Quran. Meskipun belum hafal 30 juz belum, tapi insya Allah sudah Allah kasih hadiah yang banyak ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan antum semua. Dan Ustadz tadinya pengen ngajarin nulis seperti pekan lalu, sekarang nggak usah ya. Cukup kan? Cukup. Dan tapi satu ajakan Ustadz. Tadi itu yang lima orang, teman yang sekelompok. Kalau pekan depan nggak ada, tanyain. Ini malam Selasa, Senin pagi SMS. Nanti habis ini sambil makan tanya nomor handphonenya berapa. SMS, tar malam datang lagi ya, kita ngapal lagi. Gitu siap kira-kira? Ustaz sengaja dipersaudarakan di sini, mudah-mudahan nanti persaudaraan sampai jannah yang paling indah. Ya, jadi bersaudara tuh sama yang lima orang. Bersaudara, mudah-mudahan nanti kelar 30 ayat surat sejedah. Dan mudah-mudahan nanti bisa ngajak besoknya ajak keluarga, ajak tetangga, ajak sahabat, napal Quran, maka mudah-mudahan satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat nggak berasa kelar satu surat. Nanti satu surat, satu surat, surat, nanti nggak berasa kelar satu juz. Satu juz, satu juz, nggak berasa, nanti kelar 30 juz, hafiz Al-Quran semuanya. Amin. Ya Rabbal alami. InsyaAllah. Sebelum kita sholat, Isya berjamaah, berdiri sama-sama kita akan baca ayat keempat tadi. Yuk. Berdiri. Kita mulai dari ayat 4 ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون lagi baca dengan semangat baca dengan perasaan baca dengan cinta Allahul ladzi khalaqas بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم ما لكم من دونه من ولي ولا Afala tatazakkarun Yang merasa bersyukur Allah kasih bisa hafal Al-Quran malam ini Ayat keempat surah Jadah angkat tangan bilang saya yang merasa senang bisa Allah mudahkan hafal sur ayat keempat surah Zada bilang saya. Insya Allah dengan rasa syukur ini mudah-mudahan Allah jadikan semua keluarga kita keturunan kita menjadi ahlul Quran. Insya Allah seperti pekan lalu Ustaz mengajak yuk semuanya sekarang kita infak beri terbaik dari harta kita sambil infak sambil doa bilang Allah ya Allah jadikan diriku keluargaku anak keturunanku semuanya menjadi ahlul Quran. Boleh jadi Allah ijabah dan boleh jadi nanti anak keturunan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Ya, yang laki-laki di depan sebelah sini, yang perempuan sebelah situ, berapapun kasih yang terbaik. Boleh jadi saat kita lagi infak, Allah ijabah, Allah takdirkan semua keluarga kita menjadi ahlul Quran. Yuk, silakan. Allahumma rahamna bil Quran sambil infak, sambil doa. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu فالح لنا حجة يا Alhamdulillah Alamin Yang mau memberikan terbaik nanti buat Masjid Al-Falah silakan hubungi sekretariat Dan yang mau sumbang makanan juga silakan Banyak sekali yang menyumbang Terima kasih ada sumbangannya Dan mudah-mudahan mudah-mudahan majlis ini Allah kasih keberkahan Dan semakin banyak orang yang akan menghafal Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh جزاك